Ya pahala mengucapkan alhamdulillah berapa pahalanya? Memenuhi timbangan. Timbangan apa yang dipenuhi ini? Ini timbangan di hari kiamat. Di mana di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan memasang timbangan. Yang mana timbangan di hari kiamat itu dia memiliki lisan. Maksudnya dia memiliki lisan yang tengah dan dia memiliki dua anak timbangan, maka ada dua anak timbangan. Berarti mirip dengan timbangan tukang emas, ya. Nah dulu ini. Jadi kiri kanan ada timbangan. Ini timbangan akan menimbang amalan pada hari kiamat. Sekarang yang ditimbang pada hari kiamat itu apa? Yang ditimbang itu apakah amalan kita yang ditimbang atau orangnya yang ditimbang atau yang ditimbang itu catatan amalannya. Nah, ini perlu diketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan untuk menimbang amalan seorang hamba di hari kiamat. Akan menimbang amalan seorang hamba pada hari kiamat. Ya, karena itu yang ditimbang apabila waman takulat mawazinu Siapa yang berat timbangannya, dia akan selamat. Kalau ada yang rendah timbangannya, yang ringan timbangannya, maka ini bahaya, ya. Jadi lihat di situ akan ditimbang amalan kita mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau amalan keburukan. Ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditimbang itu tiga tadi ya. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akan ditimbang pada hari kiamat. Yang pertama yang ditimbang itu adalah orangnya langsung ya, orangnya langsung ditimbang Dan itu Allah SWT berfirman di dalam atau Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim innahu la yaqtir rajul al-azim as-samin yaum al-qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah Allah SWT apa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya akan didatangkan seorang laki-laki yang dia ini besar, gemuk ya, pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi dia ini setimbangannya di sisi Allah itu tidaklah setimbang dengan apa? Janaha ba'udah. Sayap nyamuk. Beratnya dia. Jadi ketika dia ditimbang, ini apa yang ditimbang di sini? Orangnya ya. Ternyata timbangan ini lebih ringan daripada sayap nyamuk. Menunjukkan dia tidak punya amalan. Tidak punya amalan. Kalau kita sekarang siapa yang lebih berat? <laughs> Enggak ya? Ini tidak masalah kalau di dunia ini. Ini di akhirat ini bahaya ini. Kalau ditimbang di sini, dia didatangkan orang gemuk ini maka hati-hati ya. Sayap nyamuk itu tipis ya. Pernah yang timbang nyamuk tidak? Tapi kalau mukul nyamuk biasa kan? Nah, nyamuk itu nilainya sangat rendah. Bahkan lebih rendah lagi dunia ini. Nah, begitu dia. Lebih rendah lagi dunia ini. Karena itu Rasulullah SAW pada bersabda kata beliau, andaikan dunia ini memiliki nilai senilai sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberi minum walaupun seteguk air kepada orang kafir. Andaikan punya nilai ya. Menunjukkan apa? Dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak punya nilai. Tetapi orang yang tinggal di dunia ini bisa bernilai bahkan besar nilainya di sisi Allah kalau dia beramal dengan amalan yang salih itu yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati hidup di dunia. Tapi juga lebih hati-hati lagi keluar dari dunia. Hah? Mana yang harus lebih hati-hati? Hidup di dunia ini, ketika masih hidup di dunia ini, hati-hati kita. Yang sampai kita dunia ini saja tidak bernilai walaupun senilai sayap nyamuk di sisi Allah, maka kita yang berada di dunia ini ya lebih tidak bernilai lagi kan begitu. Dunia ini saja yang besar ini tidak senilai di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Andaikan di dunia ini memiliki nilai dunia ada nilainya di sisi Allah, tentu orang kafir itu tidak diberikan minum walaupun seteguk air. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup di dunia ini hanya bagian kecil dari dunia lebih tidak bernilai lagi kalau kita ini apa? tidak memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan beramal saleh. Karena itu orang yang keluar dari dunia juga lebih hati-hati lagi. Karena kapan dia sudah keluar dari dunia ini tidak ada lagi alasan dia untuk merubah kehidupannya. Tidak ada lagi alasan untuk merubah kehidupannya. Sebab kapan seorang hamba sudah menghembuskan nafasnya terakhir, maka dia hanya sisa meninggal apa menunggu menerima apa yang telah dia perbuat dari kehidupannya. Kalau dia punya kebaikan, maka itu akan dia tuai kelak di akhirat. Kalau dia punya banyak kejelekan, maka siap-siap juga dia akan menerimanya. Kalau dia punya ada tapi ada sesuatu yang masih sampai terus kepada dia walaupun sudah meninggal. Apa itu? Amal jariah. Demikian pula dosa jariah. Setelah <laughs> kita sebut dosa jariah ya, hati-hati. Ini juga bahaya. Ya. Karena itu perhatikan sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini, maka jadikan kehidupan kita itu untuk memiliki nilai karena itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdik disebutkan oleh Imam Nawawi di pembukaan kitab beliau ini beliau sebutkan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah baiklah ada perkataan seseorang mengatakan innalillahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tara ja'aluha lijatan wa takhadu salihat a'mali fiha sufuna. Ini bagus ya di pendahuluan kita Riyadhus Shalihin itu dibaca-baca. Bagus sekali. Kata Imam Nawawi telah sangat baik ada orang yang berkata begini kata beliau. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang futona. Hamba-hamba yang futona itu artinya hamba yang cerdik. Maksudnya hamba yang cerdik itu dia mampu memikirkan untuk kehidupan masa depannya dia. Apa yang harus dia pergunakan kehidupan di muka bumi ini sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu orang yang cerdik ya. Itu orang yang cerdik sebab dia mengetahui bahwa akhir kehidupannya di mana? Di akhirat. Maka orang yang cerdik itu yang dia pikir bukan sekarang saja, tapi yang dia pikirkan untuk hari esoknya. Untuk hari esoknya. Kalau dia punya harta bukan untuk di dunia ini dia kumpul, tapi dia kumpul untuk akhiratnya. Kalau dia punya amalan bukan amalan untuk dapatkan dunia saja, tapi dia beramal bagaimana dia tuai di akhiratnya. Kalau dia berbicara bagaimana dia bicara. Bisa tuh dia tuai kebaikannya di akhiratnya. Ini perhatikan ya amalannya. Kalau dia senyum, senyum itu bagaimana juga bisa dia tuai di akhiratnya. Kalau dia senyum-senyum sama orang supaya dia diterima, apa ini? Ini biasa ada orang cewek-cewek cantik itu senyum-senyum dia menggoda. Ini bahaya ya bahaya. Tapi kalau dia bertemu dengan orang senyum mempunyai akhlaknya yang baik itu kata Nabi sedekah. Ya kan? Senyum saja sedekah. Ini kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Bagaimana ini keadaan mereka hamba yang cerdik? Tolakud dunia wa khawful fitana. Mereka ini mentalak dunia dan mereka takut terhadap fitnah-fitnah. Ya fitnah-fitnah dunia ini banyak cobaan, cobaan harta sudah kita sebut ini cobaan umat Muhammad cobaan wanita ini sangat berat. Dunia disebut ini apa? Hati-hati terhadap dunia disebut hati-hati terhadap wanita. Makanya lebih berat cobaan bagi laki-laki siapa? Wanita. Lihat mereka ini mentalak dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Artinya mentalak dunia bukan artinya dia tidak butuh sama sekali kepada dunia. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, disebutkan dalam surat Al-Qasas. Allah sebutkan apa? Allah SWT sebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah negeri akhirat dengan apa yang Allah telah datangkan untukmu. Apa yang Allah telah datangkan untukmu, Allah telah berikan kepada ini kejar dengan hal itu untuk akhiratmu. Allah berikan kamu kesehatan, kejar untuk akhiratmu. Allah berikan kamu harta, kejar untuk akhiratmu. Allah berikan kamu ilmu, kejar untuk akhiratmu. Ya tidak Kemudian Allah ingatkan, walatan tansa nasibaka dunia. Tapi jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Karena kamu butuh makan, kamu bekerja juga. Tapi ingat kerja kamu itu bagaimana bernilai ibadah. Kerja yang jujur, kerja yang baik, niat pembiayaan istri. Jelas ya? Ini maksudnya jangan lupa bagianmu di dunia. Tapi asal apa yang kita perbuat di dunia untuk negeri akhirat. Karena itu lihat telah dunia wakaful khaful fitana. Nadaru fiha falamma alimu mereka perhatikan dunia tersebut. Maka tatkala mereka mengetahui annaha laisat lihayyin wa Sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat kehidupan yang abadi. Ini hamba yang cerdik tadi, tahu dia. Ternyata bukan tempat abadi ini dunia. Ja'alu halujatan wa takhadu. Maka dia jadikanlah dunia itu lujatan bagaikan lautan wa takhadu. Maka diambillah salihal a'mali fiha sufuna. Amalan-amalan solehnya amalan-amalan soleh itu sebagai perahu di atas lautan dunia tadi. Kalau dia tidak punya amalan soleh, bagaimana kita bisa menyeberangi lautan ini sehingga kita tenggelam dalam dunia? Maka akhirnya kita pun celaka di negeri akhirat. Ini seorang hamba harus memperhatikan seperti ini. Ya, karena itu akan ditimbang. Siapa yang pertama ditimbang dari apanya? Orangnya ya langsung ditimbang. Kemudian yang kedua yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Catatan amalnya. Karena itu dalam hadis bitokoh, insya Allah besok dibaca hadis bitokoh. Pembahasan la ilaha illallah. Hadis bitokoh itu hadis kartu kecil. Maka ada orang nanti didatangkan pada hari kiamat, didatangkan hari kiamat, dipanggil di depan seluruh makhluk, kemudian disebar kepada dia 99 lembar catatan dosa. Semuanya catatan dosa ini apa? Berisi Dosa semuanya, 99 lembar. Sedikit Ustaz, ini saja lebih 99 lembar sudah buku saya. Jangan dulu. Tidak ada perusahaan yang bikin ini kertasnya. 99 lembar catatan dosa. Kullu sijilin minha dal basar kata Nabi. Setiap lembaran tadi bagaimana jauhnya dia? Sejauh mata memandang. Eh, Sejauh mata memandang, sejauh pandangan kita tidak ada penghalang, itu luasnya itu catatan dosa dari satu lembarnya. Dikali 99 lembar, semuanya catatan dosa. Tetapi bersama dengan itu dia memiliki catatan kecil di kartu kecil begini. Catatan apa? Memiliki catatan la ilaha illallah di situ amalannya. Ini hebat ya, tunggu pembahasannya besok. Ini harus eh, siap-siap ya. Sini hanya penjelas saja penjelas sedikit. Maka setelah itu Allah timbang, dia mengakui ya Allah apa gunanya ini kartu kecil. Kalau dibanding 99 lembar catatan dosa tadi. Maka ketika ditanya dia apakah kamu memiliki udur atau punya kebaikan dia tidak ada sama sekali saya memiliki kebaikan. Ketika ditanya dia, apakah kamu akui lembaran itu tadi catatan dosamu atau malaikat yang menjaga kamu itu berbuat kedoliman kepada kamu sehingga catat apa yang tidak kamu perbuat? Katanya tidak ya Allah, tidak wahai Rabb. Maka ditimbanglah. Nah, disebutkan dua anak timbangan. Diletakkan dalam satu anak timbangan 99 lembar dari catatan dosa. Diletakkan satu anak, satu anak timbangan satu lembar kartu kecil berisi dua kalimat syahadat. Maka terbanglah 99 lembar beratlah kartu kecil tadi. Sekarang ditimbang di sini apanya? Catatan pahalanya. Catatan pahalanya. Apa catatan amal? Ini yang ditimbang. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang itu amalannya. Yang ditimbang apanya? Amalannya. Jadi ini ya ditimbang nanti di hari kiamat itu tiga. Langsung amalannya, kemudian orangnya dan apa? Catatan amalannya. Ini yang ditimbang. Karena itu harus diimani ya. Keimanan kepada mizan, kepada timbangan itu ada di hari kiamat. Ini diantara kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat. Karena itu seorang hamba Harusnya dia paham. Ada Adanya timbangan nanti akan ditimbang catatan namanya. Catatan dosa-dosa dia. Catatan amalnya juga. Makanya kita berusaha untuk beramal saja. Nggak usah pikirkan macam-macam dulu. Yang dipikirkan untuk ini. Jadi yang ketiga ditimbang itu adalah apanya? Amalannya langsung ya, amalannya langsung. Amalannya, orangnya dan catatan amalnya. Jadi amalannya ditimbang Nabi Rasulullah bersabda, nah ini dalam hadis kita ini. Walhamdulillah tamnaul mizan. Ya. Apa ditimbang sini? Alhamdulillah amalannya. Alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Ini apa di sini? Amalannya, amalan yang ditimbang. Karena amalannya ini memenuhi timbangan. Datang juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah bersabda, apa kata beliau? kalimat Kalimatani khafifatani ala lisani Thaqilatani fil mizan. Habibatani ila Rahman. Subhanallah wa Subhanallah Subhanallahil azim. Hebat ini. Siapa yang bisa melakukannya? Masya Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ada dua kalimat. Dua kalimat ini khafifatani ala lisan. Sangat ringan di lisan. Tapi ringan-ringan ini bagi orang yang beriman. Karena kita lebih berat itu mengucapkannya itu walaupun sekali dua kali berat. Ada dua kalimat, asalnya dua kalimat ini ringan di lisan kata Nabi. Sakilatani fil mizan. Ini dia. Maka dua kalimat ini berat di timbangan, ringan di lisan, diucapkan tapi berat di timbangan. Akibatnya itu hasilnya ucapan kita ini tadi memberikan apa? Berat di timbangan. Ini apa ini? Amalannya ya, jadi amaran itu yang ditimbang nanti. Berat ditimbangan. Habibatani ila Rahman. Dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kalimat ini ringan di lisan diucapkan tapi berat ditimbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan ini. Apa ucapannya? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ini dua. Subhanallahi wa bihamdi satu ucapan. Subhanallahil azim dua. Mampukah kita? Ya, mampukah kita? Bahkan Nabi sebutkan lagi lanjutan di hadis yang tadi yang kita baca, "Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'a ma bainas samawati wal ard." Jadi ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah dua ini dia memenuhi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Lihat besarnya di antara langit dan bumi pernah ada yang kita ukur tidak ini? Hah? Antara langit dan bumi itu berapa jaraknya? Tapi ini ucapan dua ini subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Hebatnya ya ucapan ini. Ringan di lisan. Ini amalan. Sekarang yang jadi permasalahan. Ucapan ini zikir ya. Kita baca. Ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan itu bisa beramal dia. Bisa beramal, memenuhi timbangan. Ini saya subhanallah wa Subhanallah Subhanallahil azim. Itu saya santai saja sambil minum-minum kopi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Minum lagi kopi kan. Enak ya? Santai itu, ucapan yang santai. Sekarang berapa jumlahnya? Jangan dihitung. Kapan waktunya? Kapan punya waktu? Tidak butuh waktu khusus. Jadi kapan dia punya waktu baca? Bahkan banyak dikir-dikir yang seperti ini, masya Allah pahalanya besar. La ilaha illallah itu masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah juga. Kata Nabi la, la haula quwata illa billah ini apa? Kunzun apa? Min kunuzil jannah. Dia ini adalah perbendaraan dari perbendaraan perbendaraan surga. Kunzun tahu kunzulnya? tempat penyimpanan sesuatu. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Santai-santai saja. Ini memenuhi apa? Ini merupakan perbendaharaan surga ini. Masya Allah, dikit-dikit. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya itu lebih cinta kepada empat kalimat daripada dunia segala isinya. Lebih saya cintai kata Nabi. Apa itu? Subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena ini Masya Allah pahalanya. Santai saja, subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allah. Santai ya? Tapi bersama dengan itu santai ini, kita kelewatan santai. Sudah tahu ilmunya, tapi dilalaikan oleh syaitan. Kenapa? banyak yang dipikir yang lainnya. Itulah yang telah kita bacakan kemarin ayat, ya atau tadi ya. Orang yang kadang mengurusi orang memikirkan kenapa lagi tuh orang bikin rumah ya kenapa lagi dia tuh beli motor baru akhirnya dia apa kata Allah ah, ansaukum dikri Kalau itu lupa lupa untuk ingat kepada kepadaku karena dia ngurusi orang mentertawakan orang ya mencela orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah masya Allah orang yang memperbanyak istighfar kata Nabi juga dengan lisannya kan istighfar man lazim al istighfar siapa yang terus menerus beristighfar dalam satu riwayat dikatakan man istaktara al istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Dalam satu riwayat lazima ya, artinya terus menerus. Maka apa? Allah bukakan pada setiap permasalahan dia bukakan jalan keluar. Pada setiap kesempitannya Allah bukakan jalan kelapangan Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW jika terjadi sesuatu yang di, di dadanya itu ada sesuatu yang mengganjal dalam dadanya, maka Nabi memperbanyak istighfar sampai 100 kali dalam sehari. Nabi sebutkan, "Fa la yughadu fi kata beliau. Sesungguhnya ada sesuatu yang memang mengganggu hatinya. Maka saya beristighfar kepada Allah SWT 100 kali dalam sehari. Dalam satu kali majelis, Abdullah bin Umar menghitung. Kami menghitung istighfarnya Nabi dalam satu majelis 100 kali. Satu majelis ini. majelis 100 kali Nabi duduk membaca istighfar. Apa yang Nabi baca? Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku ampunilah saya. Berikanlah tobat kepadaku. Sesungguhnya engkau Maha pemberi tobat lagi Maha merahmat. Nabi baca 100 kali. Nabi ini ya. Kita ini pelaku dosa. Tapi lupa beristighfar dan Nabi telah dijamin surga. Senantiasa beristighfar. Mana diri kita dibandingkan Rasulullah? Kan begitu ya? Di sinilah manusia itu hatinya akan hidup selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan ini ya, diamalkan. Mulai sekarang. Ya mampu dikerjakan sedikit-sedikit Itu ada lagi subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim atau astagfirullah. Diresapi jangan astagfirullah apa itu? pada dia itu ucapan kaget saja itu. Nah diresapi astagfirullah aja ini. Apa bedanya apa tahu akbar? Allah Akbar. Tidak tahu dia apa masalah Allah Akbar ini apa yang diucapkan Allah Akbar ini. Pergi demo juga Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Perbuatan apa ini? Hah? Tapi tidak sholat dia itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak sholat. Allah Akbar, Allah Akbar. Banyak kejadian perusakan. Allah Akbar, Allah Akbar. Macet lagi jalanan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Na'udzubillah jemaah sekalian kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini. Lanjut ya, sedikit lagi. Ada pertanyaan kan? Banyak. Wah. Bahaya. <laughs> pertanyaan yang ditunggu ya katanya. Baik, lanjutkan selesaikan ini. Kemudian kata Rasulullah, "Wassalatu nur, wasadaqatu burhan, wasabru dia. Sudah salat kita sudah tahu ya cahaya. Sedekah dia burhan, Sabar, dia, cahaya juga. Sudah dijelaskan tadi. Sekarang penjelasan sodako itu burhan. Apa sodako itu burhan? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sodako itu adalah burhan. Apa itu burhan? Bukti. Jadi sodako itu disebut dia burhan, dia adalah bukti terhadap keimanan kita. Apakah kita beriman kepada Allah dengan balasan Allah di akhirat? Dengan bahasan Allah kalau kita bersedekah, kalau kita beriman terhadap perkara ini, buktikan dengan sedekah kamu. Kalau dimintai sedekah, aduh. Kenapa ada lagi di sumbangan? Kalau mau bikin acara, pesta-pesta, biar berapa keluar uangnya itu, biar hutang juga. Tapi hutangnya jadi banyak juga. <laughs> Ini, ini banyak terjadi kan? Pura-pura ngutang, tidak bayar. Sudah menipu di situ tidak membayar bikin acara lagi besar-besar untuk apa? Maksiat. Ini rela dia, tapi sedekah kebaikan. Apalagi pahala jariah. Jarang yang berpikir seperti ini. Kenapa saya katakan jarang? Memang begitulah keadaannya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ini banyak. Andai kan ini tidak jarang, oh lebih banyak yang selamat. Ya, sebab yang selamat itu sedikit. Apa keutamaan sedekah ini? Masya Allah ya. Sedekah ini jemaah sekalian Bukan artinya sodako itu kita bersodako kepada masjid, kita bersodako kepada orang miskin. Tidak. Sodako itu yang paling besar pahala sodako itu bagaimana dia bersodako kepada anak istrinya. Iya. Yeah. Bersodako kepada anak istrinya yang dijadikan ke mulut istrinya itu itu sodako yang paling afdol kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sodako yang paling afdol kepada anak istri kita. Karena itu jangan kikir ya terhadap anak istri. Wah kesenangan ini para istri. Tapi para istri juga jangan tamak. <laughs> Jangan tamak, minta terus istrinya suaminya tidak punya apa-apa. Nuntut terus. Ini salah juga. Tapi saling menghormati. Ya saling menghormati dan suami punya tanggung jawab. Dan si istri punya kewajiban. Demikian pula si istri punya kewajiban yang dia harus tunaikan hak suaminya dan suami juga harus tunaikan hak istrinya. Harus berbalik begini. Kapan ini tunaikan dengan baik, masya Allah kebaikan dalam rumah tangga dan berkah. Ya. Tapi kalau ini satu pihak, satu pihak begini maunya sendiri, maunya sendiri, tidak ada jadi. Muncullah kejadian macam-macam, terbang kiri, ya. usaha tidak lancar. Ini karena perbuatan kita sendiri. Karena itu eh, Rasulullah bersabda ya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini panjang hadisnya, saya potong-potong saja. Karena ini penjelasan penting juga bagi kita. Wa innaka Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas itu di salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bagaimana dia ini? Nah, dia ini apa? Rasulullah sebutkan wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fi imra'atik kata nabi sesungguhnya engkau tidaklah berinfak dengan satu infak yang kamu harapkan dengannya wajah Allah ikhlas karena Allah ini maka kecuali kamu akan dibalas dengan infakmu tadi diberikan ganjaran oleh Allah sampai apa yang kamu jadikan pada mulut istrimu ini ya, pahala ini. Jangan diremehkan. Pahala jangan diremehkan. Dan itu Rasulullah juga sebutkannya dalam banyak hadis bahwasanya kita bersedekah berimpak kepada orang miskin itu sedekah. Kita juga memberi kepada budak itu juga sedekah. Kepada kendaraan kita ada sedekah. Rasulullah sebutkan yang paling afdolnya apa? Yang dijadikan kepada keluarga kita. Itu paling utama. Yang paling utama sedekah apa sedekah ya. Sedekah Ya. <clears throat> Paham sudah? Orang yang bersedekah itu tidak mengurangi harta ya. Siapa bilang Ustaz Saya kan punya uang 20 ribu Kalau saya kasih orang 10 ribu Bahkan berkurang Ya Itu akal kamu Yang nampak bagi kita berkurang Tapi di sisi Allah tidak kurang Dalam riwayat Muslim Nabi SAW bersabda Mana kasat sadaqatun min mal Disebut sini ya, min mal. Dari harta apapun juga yang kamu sedekahkan itu tidak akan mengurangi harta. Mana kosot sedekahun min mal. Tidak akan mengurangi sedekah itu tidak akan mengurangi dari harta apapun yang kamu sedekahkan. Tidak akan mengurangi dia. Dan itu Allah SWT berfirman tidak dalam Al-Quran menyebutkan apa? Allah sebutkan bahwasanya wa ma anfaqtum min sayyin wa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, Allah yang akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Karena itu orang yang berinfak, orang yang bersedekah, apalagi terhadap kebaikan, berhala jariah, menyebarkan ilmu, kita syukuri. Allah akan ganti semua itu. Allah akan ganti ya. Orang yang rajin sedekah itu akan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Malaikat mendoakan kepada dia. Ada dua malaikat tiap pagi Allah utus turun untuk berdoa. Yang satu berdoa, mendoakan untuk kebaikan bagi orang yang bersedekah. Yang satu berdoa untuk kejelekan bagi orang yang tidak bersedekah. Malaikat itu siapa malaikat? Hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat. Dan mereka kalau sudah ibadah satu ibadah pokoknya taat betul. walayah turun, tidak pernah mereka merasa lemah dalam melakukan ibadah, Tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini berdoa maka itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah. Mamin yaumin yusbihul ibad fihi ila malakani yang zilani. Dalam suatu hari yang hamba itu mendapati waktu subuh di situ, maka kecuali dua orang malaikat akan turun. Fayakul ahaduhuma. Maka yang satu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikon khalafah. Ya. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Orang yang berinfak ini berikan ganti. Yang satu mengatakan berdoa juga Allah ma'ati mumsikan talafat. Ya Allah, berikan juga kepada orang yang menahan tidak mau bersedekah talafa ya talafa ini eh, apa namanya itu kehilangan harta ya kehilangan harta Makanya tidak mau sedekah, tidak mau sedekah dicuri orang uangnya dia. Hilang juga. Kenapa orang marah dia? Dasar orang pelit. Tunggu ya. Sudah dicuri uangnya dia. Kalau kita rajin bersedekah ini banyak manfaatnya disebutkan oleh para ulama antara sedekah itu akan menghindarkan dari musibah. Ya, akan menambah hartanya, menambah pahalanya, membuat mengikat hati antara satu dengan yang lainnya membuat manusia sekitar akan cinta kepada dia. Banyak sekali ya keutamaan sedekah. Banyak sekali. Karena itu seorang jamaah sekalian harus berpikir. Karena itu pernah suatu hari si seorang tabiin namanya Marta Kunyanya Abu Khair, bapak kebaikan. Maka dia mendapat sebuah hadis. Dan hadis ini sahih. Nabi Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba itu akan diteduhi pada hari kiamat oleh sodakohnya dia. Pada hari kiamat, seorang hamba itu akan diteduhi oleh sodakohnya dia. Tahu teduhan? Kalau tadi panas, ya, panas itu kan ada pohon. Nah, di bawah pohon itu teduhan namanya. Enak tidak? Enak ya daripada berjemur di tengah jalan itu tidak ada pelindung. Maka di sini sodakoh ini akan meneduhi dia pada hari kiamat Di saat matahari didekatkan sejarak satu mil satu hasta Sebagian ulama menafsirkan. Kemudian pada itu manusia bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak bersunat, tidak berpakaian. Ada yang berkeringat sampai mata kakinya, lututnya, pinggangnya, sampai telinganya. Tenggelam dia. Disesuaikan dengan amanah. Nah, dengan sedekah ini tadi, dia akan diteduhi. Diteduhi. Maka setelah mendengar hadis ini, Martad tadi, Abu Khair, maka setiap hari dia bersedekah. Dengan apa yang dia miliki. Dia bersedekah terus-menerus setiap hari harus ada sedekah dia. Walaupun dia tidak memiliki sesuatu maka dia bersedekah walaupun hanya dengan sebatang kue. Kalau dia tidak memiliki sesuatu pun di rumahnya maka dia ambil sebiji bawang, maka dia bersedekah dengan satu biji bawang. La ilaha illallah. Mana kita jamaah sekalian? Inilah umat terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mau pergi perang. Fisabilillah. Siapa yang bisa bantu ini? Nabi tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya. Kata Umar ya Rasulullah setengah harta saya untuk kita pakai pergi perang. Datang Abu Bakar ya Rasulullah semua harta saya. Selesai. Untuk kamu mana? Ada Allah dan Rasulnya. buatnya keimanan Abu Bakar. buatnya keimanan Abu Bakar. Jelas ya? Baik, cukup dulu sampai di sini. Insya Allah lanjutan hadis yang tinggal sedikit itu besok subuh. Besok subuh pembahasannya apa? Al-Quran itu hujah untukmu, Al-Quran itu membela kamu, atau hujah apakah Al-Quran itu hujatun alaika atau menjadi musuh bagi kamu. Dan setiap manusia datang pada waktu pagi dia berusaha menjual dirinya, apakah dia membebaskan dirinya atau dia menyengsarakan dirinya. Ini dibahas nanti subuh. Ya, supaya ingat, oh berarti bagus subuh nanti. Jangan kelewatan tidur. Ngopinya di sini saja nanti. Disiapkan nasi kuning lagi ya. Wah, ini enak gratis. Tapi jangan harap berharap itu ya. Tapi kita kerjasama dalam kebaikan. Allah Taala. Yaitu yang harapkan ya Allah membalas semuanya. Itu menjadi pahala jariah. Setiap yang dia keluarkan dari pikiran, dari sebiji, sebiji nasi kuning pun, itu bisa jadi pahala jariah bagi dia. Karena itu Nabi Rasulullah bersabda apa? Itakun naro walau bisiki tamroh. Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun sepotong dari kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa dengan sedekah sebiji kurma ini sepotong dari kurma itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Apalagi ini memberi makan orang belajar dia pahala jariah mengalir. Terhindar kita dari api neraka, mendapatkan kebaikan, dibalas oleh Allah SWT berlipat karena pahala sedekah ini dibalas Allah sampai 700 kali lipat pahalanya. Baik ya cukup dulu Allah Taala. Ini ada pertanyaan sedikit ya. Sedikit. Sekarang pertanyaan ini biasanya agak rame ini. Ditunggu mana pertanyaan poligami. <laughs> ini bahaya ini ya, bahaya. Bukan bahaya ya. Karena memang ilmu itu harus diketahui walaupun belum kita amalkan. Kita tidak bisa mengamalkan ilmunya, tapi ilmunya paling tidak kita ketahui agar kita mengenal keindahan Islam. Paham ya? Jangan dibenci ilmu. Jangan dibenci. Kalau perasaan kita tidak setuju, ya kita harus yakin di balik itu banyak hikmah kebaikan yang Allah inginkan. Sebab setiap perintah Allah apa ya? Semuanya kebaikan dan atau banyak membawa kebaikan. Tidak membawa keburukan itu perintah. Itu harus diyakini. Tapi kalau saya Ustaz belum mampu, bagaimana? Ya jangan. <laughs> Kan begitu. Kalau mau mampu sedikit, coba. Tapi nanti datang perang dunia ketiga. Baik ya, kita jawab ini sedikit pertanyaan. Apa hukum memberi sumbangan untuk acara-acara yang tidak disyariatkan? Apabila panitianya meminta sumbangan kepada kita. Orang membuat sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama. Tapi orang minta sumbangan. Bagaimana cara kita menolak? Ya, kalau orang minta sumbangan dan hal tersebut di tengah masyarakat itu dianggap sebagai kebaikan, ya, kalau kita menyumbang dalam memberikan kejelekan itu tidak boleh asalnya wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kalian tolong menolong dalam kejelekan dan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu dilarang. Lalu bagaimana kalau orang minta sumbangan untuk berbuat kebaikan, membangun masjid, tapi untuk berbuat kejelekan? Ya kita niatkan untuk masjid. Ya. Adapun kegunaannya nanti kejelekan, maka itu urusan mereka. Ini kalau memang kita tidak bisa menghindarinya. Jelas ya? Kalau memang kita tidak bisa menghindarinya. Ya Allah taala Apa itu salafi? Wah, Tegas pertanyaannya. Dan bagaimana konsekuensi dari salat itu sendiri? Ini satu hari daurah dulu. Supaya kita hati-hati dalam mengklaim diri kita sebagai salafi. Salafi itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Salafi itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya Fatimah, nikmatus salaf analak. Wahai Fatimah, sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Sekarang apa makna salaf? Kembali lagi ke bahasa Arab. Ini belajar bahasa Arab kita ini. Salaf itu artinya yang mendahului kita. Sekarang bapak kita mendahului kita kan? Itu salaf kita namanya. Ini salaf kita. Nenek kita mendahului kita, itu salaf kita. Jadi semua yang mendahului kita itu dinamakan salafnya kita, salaf pendahulu. Makanya Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sebaik-baik pendahulu bagi kamu adalah saya dalam beragama ini. Karena itu di sini disebutkan oleh para ulama, kenapa muncul penamaan Salafi? Karena sejak waktu itu tidak ada penamaan, hanya dikatakan Islam saja, ajaran Islam. Tapi karena muncul kelompok-kelompok waktu itu, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang muncullah ada yang mengaku sebagai nabi, Musalam al-Kadzab, muncul ini, muncul lagi yang mengaku hanya beriman kepada Takdir kalau sudah terjadi takdir, ada yang tidak mentiadakan takdir. Banyak muncul-muncul, wah ini orang bingung yang mana Islam. Kan begitu ya? Yang mana Islam? Yang benar ini. Itu dia Islam katanya, tapi tidak ada takdir Allah. Allah tidak tahu itu takdir, itu terjadi. Ada yang mengatakan, oh Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali terjadi. Ada yang menandakan tidak ada sama sekali takdir Allah. Ada yang juga ini, ini muncul waktu itu. Muncul. Maka supaya membedakan ini, mereka munculkan nama yang dari nabi-nabi sebut itu supaya mengikuti jalannya nabi. Nah, jadi salaf itu mengikuti orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu itu? Nabi dan para sahabatnya. Itu orang terdahulu yang kita ikuti. Ini hukumnya wajib, dia mengikuti nabi dan para sahabatnya wajib. Mengikuti jalan para sahabat itu wajib hukumnya. Sebab Allah berfirman di dalam surat At-Taubah. Apa firmannya? Siapa yang hafal? Ayatnya, "Wasabiqunal awwalun apa lanjutannya? Nah, lanjutannya hafal ini ya ayatnya. al awaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Sini sebutannya. Orang-orang yang terdahulu lagi awal. Yang pertama ini. Siapa mereka awal sebut? Orang yang terdahulu lagi awal ini dalam agama Islam yang mereka paling tahu tentang beramal dalam Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Dari muhajirin dan ansar ini dua sahabat ya. Muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wal Ansar orang yang menolong orang-orang yang berhijrah itu. Sahabat Nabi ini dua kelompok ini dijamin surga mereka. Kemudian Allah sebutkan ladina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, bukan hanya sekedar mengaku ikut. Oh, kita ini mengikuti sahabat. Tapi tidak pernah beramal seperti sahabat. Oh, kita ini seperti sahabat. Para sahabat itu rajin mereka berilmu mereka, tidak asal bicara. Mereka tidaklah berbicara kecuali dengan ilmu. Tidaklah mereka beramal kecuali selama ilmui. Makanya mereka tanya dulu kepada Nabi baru mereka beramal. Kalau tidak mereka tahu ilmunya mereka diam. Ya? Kita sekarang oh, rajin beramal tapi tidak ada ilmu. Banyak manusia sekarang. Nanti kalau dibilang salah, malah orang yang berilmu disalahkan. Ini banyak masalah sekarang. Dianggap ajaran baru padahal ini kita bawa begini dulu sahabat. Ya kan begitu ya? Begini sahabat. Nah ini para sahabat sangat paham bagaimana keadaan agama. Itu diikuti. Siapa yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, maka radhiyallahu anhum waradu'an. Maka Allah itu akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah akan meridhoi mereka ini. Siapa mereka diridhoi Allah? Orang muhajirin, orang ansor. Dan siapa yang mengikuti muhajirin dan ansor tadi dalam beragama? Jadi mereka diridai Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka ridho. Orang yang betul-betul mengikuti jalannya para sahabat itu senang dia melakukan ibadah. Karena ridho perintah Allah. Kalau perintahkan dengan yang bertentangan dengan hawa nafsunya, ridho dia amalkan. Ya tidak? Dia mengamalkan kebenaran di cara orang ridho dia. Karena dia mengikuti para sahabat. Jelas ini? Nah, Allah sebutkan ini. Kemudian apa? Allah sebutkan selanjutnya ayatnya Allah persiapkan bagi mereka sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sebut dari kalfauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Ini ayat wajib hukum yang mengikuti jalan yang mereka. Nah, inilah salafi tadi disebut apa? Makanya salaf itu kalau kita ingin menyandarkan diri kita kepada situ supaya kita berjalan untuk mengikuti mereka ditambah huruf ya di belakang salafi. Ya, ini namanya nisbah, penyandaran. Kalau orang dari Banjar disandarkan kepada Banjar, apa? Orang apa itu? Oh, Al Banjari. Dia dari Banjar. Ya? Yeah? Al Banjari dari Banjar. Orang dari Kutai, oh Al Kutawi dia, dari Kutai dia. <laughs> Ya? Yeah? <laughs> Asana Al Kutai. Tema dalam masalah itu bisa diganti dengan wow dia ya. Jadi Al Kutawi begitu. Jadi bukan dari Kuta, tapi dari Kutai. Orang dari Bugis, Al Bugi, si pakai rupiah. Makanya Imam Al-Bukhari dari mana dia? Dari negeri Bukhara, disebut Al-Bukhari. Itu dari negeri Bukhara dia. Disandarkan ke sana. Imam Nawawi dia lahirkan di kampung Nawa. Oh, An-Nawawi berasal dari sana dia. Paham sudah? Hah? Kalau salafi apa? Oh, salafi itu orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi dan para sahabatnya dalam beramal. Oh, begitu. Jadi bukan kelompok ya, bukan kelompok. Siapapun dia, kalau dia berusaha untuk mengikuti Nabi. Bagaimana para sahabat memahami ayat begitu diamalkan. Kalau memang mereka tidak kerjakan, jangan juga kita lakukan sekarang. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman para sahabat, jangan kita lakukan. Itulah salafi. Maksudnya salafi itu bukan kelompok, tapi dia mengikuti jalannya mereka. Itu yang kita minta dalam surat apa? Yang kita salat minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami petunjuk, hidayah kepada jalan yang lurus, apa jalan yang lurus disebut oleh Allah di sini. Sudah sebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang yang telah engkau beri petunjuk. Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini jalan yang lurus ya. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa jalan orang yang telah engkau beri nikmat? Disebutkan dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was salihin apa wasuhada wasolihin mena nabiyina wasidikina was wasuhada wasolihin siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya maka mereka ini bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat mereka nah, kalau kita ingin mengikuti jalannya para sahabat mendapatkan nikmat seperti mereka hidayah seperti ini apa jalannya mentaati Allah mentaati Rasul maka akan bersama dengan Orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat ini? Minan nabiyyin, para nabi. Wasidikin, orang-orang yang jujur dalam beragama. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku. Jujur. Buktikan. Kalau kamu memang cinta kepada saya, buktikan. Kan begitu. Apa buktinya? Ikuti apa maunya saya. Itu maksudnya kalau cinta kepada Rasul ya ikuti maunya Rasul. Orang yang jujur, wasuhada, orang yang syahid waktu itu dijamin surga. Wasolihin, itu para sahabat. Ini jalan mereka. Karena itu Imam Malik mengatakan, kalau kalian ingin selamat, ikuti jalan yang orang telah meninggal. Siapa mereka telah meninggal? Itu Nabi dan sahabatnya. Mereka sudah dijamin surga, selesai sudah urusan. Mereka sudah meninggal, berarti kan sudah seputus amalannya ya. Tapi mereka ini sudah Allah jamin surga, berarti sudah itu sudah jelas mereka mendapatkan kebaikan. Itu yang harus kita ikuti. Itu yang harus kita ikuti jalan mereka. Kemudian berlindung dari dua golongan. Ini hati-hati Kemudian ya Allah kami berlindung bukan dari jalan orang-orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai, waladhdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Jangan pikir sendiri. Oh kamu sesat, oh kamu dimurkai. Eh, jangan coba-coba ya. Kapan dia berani bilang saudara yang sesat bertanggung jawab di sisi Allah ini? Bertanggung jawab. Siapa yang mengklaim kamu kafir, bertanggung jawab dia. Sebab Rasulullah bersabda, kata beliau, Man qala li akhihi ya kafir. Dari riwayat Muslim ya, dari dua riwayat. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kamu kafir? Dia menuduh ini. Maka ini faba'a bainahuma kata Nabi. Ucapan ini di antara keduanya. Yang ini mengatakan kepada ini wahai kamu kafir. Nah, jadi ucapan di antara keduanya ini, kemana arahnya? Kalau memang benar yang diucapkan kepada itu, maka kekafiran kepadanya. Kalau tidak kembali kepada yang mengucapkan. Hati-hati ya. Kembali kepada yang mengucapkan. Jangan suka menuduh. Jangan suka mengklaim. Kakak kembali kepada dia kalau memang tuduhan ini tidak berdasar. Ini hati-hati. Maka setelah itu kita harus lihat Nabi bagaimana menjelaskan ayat ini. Kata Nabi SAW, Al-Yahudu makdubu alaihim wan nasara dalun. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Salbani ya. Kata beliau, al-makdubu alaihim. Al-Yahud orang-orang Yahudi itu dimurkai mereka. Jadi yang kita berlindung dari orang dimurkai siapa? Orang Yahudi. Wa nasara dalun kata Nabi. Orang Nasara itu sesat. Ini dua golongan hati-hati. Apa sifat mereka? Orang Yahudi punya ilmu, dalam ilmu mereka. Bahkan mereka kenal Nabi mereka dan sangat paham kitab yang dibawa oleh Nabi kepada mereka. Kepada Nabi, di Nabi mereka mereka kenal bagaikan mereka mengenal anaknya sendiri. Sangat hebatnya mereka kenal, tahu betul isi kitab ini. Kenal bagaikan nabinya. Bagaikan mereka mengenal anaknya. Ya tidak? Bagaimana orang kalau kenal anaknya? Di antara mereka itu anak saya. Dia kenal ciri-cirinya. Sama mukanya itu bukan anak saya, walaupun sama muka itu anak saya. Istri saya itu dia, saya tahu gerak-geraknya Walaupun sama dia tertutup dengan jilbab. <laughs> Jangan sampai salah ambil istri orang ya. <laughs> Ada yang pernah terjadi ini ceritanya. Dia bonceng suaminya pakai jaket begitu. Tunggu di motor, diam-diam dia. Si istri juga lihat, eh itu jaketnya suami saya tuh. Langsung dia loncat naik, peluk suaminya. Apa laki-laki dia? kenapa tidak pernah ngomong-ngomong ini? Ternyata bukan suaminya, bukan juga istrinya. Malu sudah. Hati-hati ya, jangan asal naik saja kendaraan. Lihat betul tidak suami saya. <laughs> Memang dia tidak perhatikan, cuma sekedar sekilas saja. Tapi asalnya dia asalnya paham. Maka lihat mereka tidak mau beramal, makanya mereka dimurkai. Ini ciri orang Yahudi. Maka orang Yahudi sebut dalam Al-Quran apa ciri mereka? Diturunkan ayat kepada mereka, mereka paham maksud ayat ini begini harusnya diamalkan. Dia robah maknanya supaya tidak beramal. Orang Yahudi dirubah maknanya supaya tidak beramal. Kemudian orang Nasara rajin ibadah sampai sedih hati ibadah menangis, ya tinggal tidak makan ikan, tidak makan daging, tidak menikah juga pura-pura Katanya tidak menikah tapi pura-pura. Perzinahannya jalan terus. Katanya tidak boleh beristri, tapi ya perzinahan jalan terus. Biar awatinya katanya tidak menikah juga. itu jalan berdua dia. Mana kita tahu? Ya. Hati-hati. Akhirnya mereka sesat karena tidak berilmu mereka. Seperti mereka beribadah, dianggap baik. Akulah bikinlah Tuhan. Oh ini Tuhan kita ini. Ya. Nabi Isa. Tidak ada ilmunya dia, cuma rajin ingin ibadah. Hati-hati nih orang seperti ini. Tapi ternyata umat Islam ikut-ikutan juga di sini. Sudah pasti jalannya akan ada ini. Bukan saya yang bilang ya. Buktinya Pak Ustadz yang bilang. Iya, saya sampaikan. Kalau tidak disampaikan tidak bisa bersuara itu hadis. <laughs> Apa Rasulullah bersabda? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sifran bi sifrin dira'an bi Hatta law dakhalu hujra dabbin la Kata Nabi la tattabi'unna. Ah, ini kembali kepada yang kita bahas ayat tadi. Lam jawaban sumpah kan? Lam di sini juga menguatkan, sumpah untuk menguatkan. Tambah nun taukid. Asalnya tattabi'unna. Ah, nunnya itu namanya nun menguatkan. Kalau ada tiga penguat ini menunjukkan betul-betul ini. Akan ada betul. Pasti terjadi. Makanya Nabi sebutkan betul-betul sungguh kalian itu akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal, sejengkal. Sehasta, sehasta, sesiku, sesiku. Sehasta siku ya. Dari ujung jari tengah sampai ujung ini siku. Ini namanya sehasta. Sampai mereka masuk dalam lubang biawa. Bukan biawa ya, bob itu sejenis biawa. Dia duduk di padang pasir, mirip biawa. Makanya ada daunan, dia bikin lubang di pasir. Sampai top ini masuk ke lubangnya, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Nah, ini dia. Kecil dia agak biawa, dia masuk. Mungkin tidak kita masuk. Kasih masuk kepala, tidak mungkin. Hanya ini Nabi sebutkan sesuatu yang tidak mungkin pun tidak masuk di akal tetap kita lakukan mengikuti mereka. Ini kita berlindung, ini berlindung seperti ini. Yang sampai kita mengaku mengikuti Nabi dan sahabatnya, tapi kita tidak mau beramal. Ini ikut jalan siapa ini? Jalannya dua ini tadi, sejengkal. Maka sahabat bertanya, Ya al-Yahudu manasara Kala faman? Apakah mereka itu ya Rasulullah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi siapa lagi kalau bukan mereka? Itu yang akan kita ikuti jalan mereka ini. Kita akan ikuti kita punya ilmu tidak beramal, pintar saja. Kemudian ada yang rajin beramal tapi tidak mau berilmu, takut dengan ilmu. Disuruh belajar malah takut. Wah kalau kita belajar nanti tambah salah saya. Eh, ya begitu supaya paham mana yang salah. Katanya kalau saya belajar nanti lebih banyak yang saya amalkan. Sulit saya hidup karena banyak saya tahu yang haram. <laughs> ini orang, orang apa seperti ini? Ya gunanya kita belajar itu petunjuk hidup itu ilmu, cahaya, ilmu supaya kita kenal ini jalan tidak boleh dilewati karena banyak duri. Kalau terinjak duri itu bisa mati. Kenapa dia punya racun? Kan begitu. Diilmui supaya kita melangkah hati-hati. Itu gunanya. Ah kalau anda tahu Ustaz gampang ya injak aja, kenapa apa bang. Dapat duri, ah, injak aja, mati kamu. Ini perhatikan pasti akan ada di umat mengikuti mereka. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Sejengkal dulu, sedikit-sedikit dulu. Nah, sedikit-sedikit terbiasa dia sudah, menjiwa sudah. Merasa enak sudah, padahal pertama tidak mau juga. Ikut lagi semakin larut, larut. Ini kalau dari dipotong ini tambah larut ini. Sampai sesuatu yang tidak masuk di akal, larut dia sudah. Itu sebutkan tadi, sampai mereka masuk lubang biawak ikut juga. Kenapa? Larut. Kenapa larut? Itu tadi terbiasa. Awalnya dia tidak mau. coba dulu sedikit. Ikut lagi. Ini dalam beragama nih seperti itu. Sama saya kasih contoh larut itu apa? Orang yang makan sabu-sabu itu awalnya sulit atau tidak? Sulit ya? Coba lagi, oh, mulai enak sedikit. Coba lagi enak sedikit. Kalau sudah larut, nggak bisa lagi keluar. Berat meninggalkan. Kalau masih baru-baru, mudah. Karena itu kata Ibnu Qayyim, ani ah, sedikit. Maksiat itu terjadi karena lintasan-lintasan dulu, terlintas pikirannya. Oh, terlintas. Apa ini? Kan begitu ya? Terlintas sedikit. Kalau dia ikuti lintasan ini, apa kalau baru terlintas ini mudah dia buang, ganti pikirannya. Kalau dia ikuti lintasan ini, oh, terlintas tadi kan dia ikuti, menjadi sebuah pikiran. Kalau sudah dipikirkan, ini lebih berat diputus ini. Lebih berat kalau diputus. Kalau sudah menjadi pikiran, dia ikuti terus pikiran menjadi apa? Azam. Tekad sudah. Kalau tekad ini tinggal menunggu waktu akan terlaksana. Itu tekad sudah. Kalau sudah terlaksana satu kali, mulai dia rasakan. Ingin dua kali. Kalau sudah dua kali, ingin ketiga kali. Terbiasa dia. Kalau sudah terbiasa menjadi kebiasaan dia, ini sangat sulit untuk diputus. Sulit dia kembali. Ini bahaya ya hal yang seperti ini. Karena itu bernyawa sekali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Cukup dulu pertanyaannya, salah jawab besok ini. Kasihan nih teman-teman ini yang jauh rumahnya. Nanti dimarah istrinya dia kenapa tidak pulang bapaknya? Hah? Kumaha? Bertanya. Besok suruh hadir. Hah? Begitu ya? Ya besok saja suruh hadir. Kasihan nanti yang lain. Masih lanjut atau tidak? Ya. Hah? Nah, kalau setuju, nggak apa-apa ya, jangan marah saya. Nanti Ustaz ini lama sekali. Ya, baik saya jawab saya. Nggak apa-apa lah, karena ada persetujuan ya. <laughs> Bagus, nanti makanannya tunggu saja. Kalau nggak ada makanannya, pergi beli bakso. <laughs> baik, ya hal utang. Apakah, ya dalam hal ini masalah utang ya. Apakah boleh mengikhlaskan utang kepada seorang tanpa disaksikan dan bisa mendapatkan naungan di hari kiamat nanti? Sudah, utang itu disedekahkan saja. Ya nggak apa-apa ya dari dirinya sendiri. Orang yang memiliki hutang itu kata Nabi apa? Kalau orang berhutang kepada dia, sementara orang itu belum bisa membayar, dia berikan tenggang waktu dulu sampai dia mudah. Nah, orang yang seperti ini memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya, karena dia tidak bisa membayar, ini mendapatkan teduhan di sisi Allah nanti dari kiamat di padang mahsyar. Kemudian kalau apalagi kalau diikhlaskan sudah, sudah ikhlaskan saja. Biarkan saja tidak usah dia bayar, saya sudah ikhlaskan. Ini juga kena, walaupun dia tidak sebut ya ikut. Tapi bagus kalau dia memang kabarkan kepada orang itu supaya dia tidak pusing lagi pikiran dan mikirkan bayar hutang. Wahai saudaraku, saya cinta kepadamu karena Allah. Saya ingin berbuat baik dan kita harap ini menjadi amalan pahala jariah kita nanti. Saya ikhlaskan saja buat kamu. Semoga Allah berikan kemudahan kepada miskin. Ini bagus ucapannya. Begitu. Ini juga bagus mendidik orang yang berhutang itu supaya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga supaya membebaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? dari ummahat. Nah, ini nih. Apakah jika seseorang ditimpa musibah, misalnya kematian anaknya atau bercerai dengan suaminya, waduh, kasihan ya, janda, <laughs> banyak bujang di sini. Lalu dia kepikiran terus, apa yang dia pikirkan? Yang mengakibatkan dia depresi atau gila, termasuk tidak sadar, apa tidak sabar, Apakah ini termasuk tidak sabar? Apakah di akhirat nanti dia masih dihisap? Ya dihisap. Orang yang seperti ini dihisap. Tapi kalau dia sudah tidak gila lagi, sejak dia tidak gila itu, di situ amalannya tidak dihisap lagi. Apa namanya? Itu tidak diberikan e, balasan lagi. Tapi sebelumnya itu tetap. Sebelumnya itu tetap. Nah sekarang kalau orang seperti ini yang saya nasihatkan, dia dapat musibah, kematian anaknya, dia bercerai, maka di sini hendaknya dia memiliki ilmu. Inilah gunanya kita belajar ya. Kalau dia sudah mengilmui bahwa ini semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah, maka dia hatinya itu banyak bergantung kepada Allah. Dia merenungi akan takdir Allah. Dia imani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat dia ringan dengan. Dia membuat dia ringan dengan. Atau dia minta nasihat kepada orang yang mengerti. Ini hendaknya dia lakukan ya. Ini Nanti akan berlalu insya Allah taala hadisnya ya tentang masalah kematian anak. Ini dihitung apa dia tidak sabar? Dihitung dia tidak sabar kalau dia mengeluh ketika ditimpa musibah itu dia marah, murka dia tidak setuju dengan apa yang Allah takdirkan. Itu tidak sabar. Tapi kalau dia beringat dengan takdir Allah, mati anaknya dia kini milik Allah, Allah yang mengambilnya. Kita harapkan kebaikan. Maka dia bersabar di sini, dia tahan dirinya untuk tidak marah, kemudian dia berharap pahala dari Allah. Nah, ini yang betul. Ini yang betul ya. Ini akan berlalu nanti hadisnya bersama kita. Kalau sempat, kalau tercapai nanti definisi. Demikian juga ya orang yang bercerai itu belum tentu kejelekan ya. Belum tentu kejelekan. Kadang dalam Islam itu kalau memang bercerai itu lebih baik, maka kadang lebih baik dia kalau bercerai. Ya ada memang orang itu, itu tidak cocok dia menikah dengan orang itu. Kenapa tidak cocok? Ya banyak macam lah. Ya. Karena sulit juga disebut karena manusia itu berbeda-beda. Misalnya si istri ini cantik, si laki-lakinya gagah juga. Cuma masalahnya si istri ini cantiknya dia taat kepada Allah. Si laki-laki dulu nikahnya karena cantik saja, tapi dia tukang laku maksiat, pelaku maksiat. Suami ini maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, menindas istrinya hanya karena kecantikannya. Makanya seperti ini boleh ya si istri minta cerai. Tujuannya apa? Supaya lebih baik, jangan sampai agamanya rusak. Nah, maka setelah itu dia bercerai dapat lagi suami yang lain lebih kuat agamanya. Nah, ini bagus. Ya, dari satu sisi. Sisi lain lain lagi masalah. Cepat saja ya. Apa hukumnya anak kecil yang belum balik meninggal masuk surga. Apakah anak kecil yang belum balik meninggal masuk surga? Bagaimana keadaan dia di sana? Karena sang ibu kadang-kadang kepikiran. Hmm. dia sendirian dikubur kesiannya anakku dikubur. Kenapa dipikirkan? Yang kita pikirkan itu diri kita. Anak yang meninggal belum balik itu tidak dapat adab, ya, dia. Anak yang meninggal belum balik itu tidak dapat adab maka itu menjadi kebaikan bagi orang tua. Dan itu anak yang meninggal belum balik, itu dia menjadi penghalang dari api neraka bagi orang tuanya. Tentunya kalau orang tuanya juga baik, tidak melakukan kesyirikan meninggal. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Maka ini harusnya kita harapkan kebaikan itu. Karena itu anak yang belum balik nanti meninggal di kiamat hari kiamat itu dia di arasor di tempat yang antara surga dan neraka. Maka dia akan diberikan ujian dia. Nanti setelah itu dimasukkan ke surga. Ya. Ini pembahasannya agak panjang ya. Baik, cukup itu. Di sini sedikit lagi ya. Apakah perintah orang tua kita harus kita ati? Padahal orang tua kita sudah pikul. Jadi lihat ya perintahnya itu apa dulu. Ini kalau memang perintahnya itu dalam kebaikan atau dia perintah itu memang tidak sadar ya perintahnya dia perintah baik atau tidak dia tidak sadar kita lakukan atau kita tidak lakukan juga tidak sadar ini ya kita ini melihat kondisinya. Ya kita melihat kondisinya. Kalau memang melaksanakan kita itu mungkin memberikan kebaikan bagi dia, kita laksanakan dengan cara yang baik. Kalau kita misalnya itu juga dia perintahkan itu jelek, dia suruh melakukan kita misalnya pukul istrimu. Pukul itu, kalau tidak pukul dia marah betul. Pukul istri kita pandang, saya sayang, sayang, kan itu. Kita pukul juga tapi sayang ya istri. Kan kadang-kadang itu dikepuk-kepuk pantatnya sama disayang ya. Dipukul-pukul tambah enak dirasa anak. Oh, anakku. Coba oh istriku. Ah, sudah saya pukul mah. Oh iya iya bagus bagus.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 Alhamdulillah